من كلام الحبيب الإمام العارف بالله عبد القادر بن أحمد السقاف قال رضي الله عنه كان السلف الصالح رحمه الله يجمعون الناس لمثل هذه المواد ويجعلون احتفالا بقصة المولد النبوي لأن القلوب تتلذذ بذكر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وتتحرك وتكثر من الصلاة عليه وتجتمع الناس له وما هي بقصة المولد ولكنها سيرة كاملة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيها العلم كله فيها الفضل كله فيها الشرف كله فيها الرعاية كلها, فيها العناية كلها فيها الهدايه كلها فيها الولايه كلها فيها الاستحلاء كله فيها الاستغناء كله ما يدركه الانسان يسمع شمائل محمد ولا يدركها ومن الشرف الذي اختص الله به اشرف رسول معراجه الى حضره الله البر الوسول ثم اتى لنا بكيفيه المعراج والحال الغريب هذا وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثم أتى لنا بالفصل الثاني وهو أعذب وعذب وعجب وأطيب وأكبر وأكبر سيرته صلى الله عليه وسلم وحيث تشرفت الأسماع أتى لنا بخلقه هذا ما هو في إمكاننا الخلق من ربكم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لكن خلقه صلى الله عليه وسلم هذا في إمكان كل واحد أن يأخذ له نصيبا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ما هي؟ هي عمله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن محاسبة الخادم قال إلى سبعين من الأخطاء اقبله بعد السبعين يمكنك أن تعاتبه والعتاب قالوا بلين وقالوا حكى أنس بن مالك لما جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي قالت له خادمك أنس بن مالك يا رسول الله ادعو الله له قال أنس خدمته عشر سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله بل إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه عليه الصلاة والسلام يأخذ الإنسان منها في معاملته لزوجته ولخادمه ولأهله ولمن كان إن كان كثير الغضب إذا ما عجبه شيء يرجع من هذا الغضب ومن هذا الحال وإن كان كثير الرفاهية بغى الأشياء كلها على مقتضى العادات الطيبة زينه جم يرجع منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجوع فأصبر وأشبع فأشكر وهو السيد الذي خلقت الدنيا من أجله والواحد إذا ضاقت عليه الربما أو خادمه أكثر من السباب ومن الحنق ومن الغضب وقطب وجهه وجاء وكأنه إبليس من الشياطين ألا تريد أن تأخذ من صفات محمد ألا تريد أن تأخذ لك شيء من هذه السيرة؟ ألم يأتوا لك بهذه السيرة لأجل تسمعها ولأجل تتعقلها ولأجل تأخذ منها ما هذه الأخلاق إلا بعض من أمهات مكارمه صلى الله عليه وسلم كان شأنه أنهم خنقوه وكادت عيناه تخرجان ورموه بالحجارة في بني ثقيف في الطائف وأدموه وقالوا مجنون وتركوا الصبيان يمشون وراءه ويرمونه ويصيحون ماذا كان من شأنه؟ قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون خذوا يا إخواني من هذه السيرة خذوا من هذه الأخلاق خذوا من هذا الحال هذا هو محمد نبيكم هذا هو أبوكم هذا شفيعكم هذا حبيبكم هذا قرة أعينكم هذا طريقكم هذا هو الطريق ولا طريق للإنسان في الدخول إلى مداخل الحياة إلا بواسطته جاب لنا التعليم هذا لا سرور في البرزخ إلا إذا كان أدركه محمد ومن, ومن لم تدركه رحمة محمد أخذ به إلى الهاوية نعوذ بالله منها هذا المولى يقول لنا فأما إن كان من المقربين فروح بواسطة هذا الحوالي واللم بواسطة هذه الأوامر بواسطة هذه السيرة بواسطة هذه الأخلاق بواسطة هذا الحلم العظيم بواسطة هذا الاتباع لهذا الكوكب المضيء والشمس الظاهرة في رابعة النهار فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ما عاد لنا حاجة بها لأجل يحفظنا ربي منها إن شاء الله يا إخواني هذه السيرة شوفوها عقدوها بمجالس هذا الحبيب علي في كل خميس يلقي مولد وقال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بهذا فالمولد يجمع الناس ثم من وراء المولد هذه التذكرة يتكلمون على حالاته صلى الله عليه وسلم ليأخذ الإنسان ولن يقدر الإنسان على أحواله صلى الله عليه وسلم ولكن فأتي بالمستطاع البر الذي يقدر عليه الإنسان من عمل الصالح يأخذه عن الطريق وأخذه كيف؟ يأخذه عن شيخ لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم أخذوا عن الحبيب أخذا كاملا فعلا وقولا وعلما وعملا وعبادة كان يعني يقول لهم عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي وصلىها لنا صلاة كاملة وكان حتى في أخلاقه ومعاملته مع والده مع الناس وفي سير حالاته مع الناس وفي إكرامه للصغير وفي إكرامه للمرأة وفي إكرامه للرجل وفي إكرامه للناس لا عتر بعد عروس هذه المواعيد سحب تهطل عليكم وما بقي علينا إلا أن نتصور ذلك ونجتهد فيه بال... ونجتهد فيه بالأخلاق التي ذكرها ونحاسب أنفسنا على ذلك ونندم ونطالب أنفسنا مطالبة جيدة بذلك من الآن فلا نكون من الذين قال الله فيهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا خطر لأن هذا خطر متراسل إنها لموائد لولا أن هدانا الله يا لها من نعمة كلنا موافق وكلنا قابلوها وكلنا نعتقدوها فالقبول والاعتقاد جد خير كبير ألسنا قابليها ألسنا معتقديها بقي علينا التمني وكلنا يتمنى ذلك إلا من خلف وهو الذي ذهب نور الإيمان من قلبه نرجو الله أن يحققنا بها, بها هذه الأخلاق إن شاء الله الصالح بسم الله والحمد لله الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى اله وصحبه صالح Allah mereka mengumpulkan manusia untuk seperti jamuan-jamuan rahmat Allah pada saat ini. Membuat satu acara yang meriah untuk kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hati orang yang beriman merasakan nikmat jika diceritakan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati akan bergelora dan akan bersemangat untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukan kisah kelahiran Nabi, tapi sebenarnya ini adalah kisah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Diterangkan di dalamnya ilmu seluruhnya, keutamaan seluruhnya, kemuliaan seluruhnya. Di dalamnya banyak perhatian, di dalamnya banyak hidayah petunjuk, di dalamnya banyak wilayah pertolongan, di dalamnya banyak daripada rasa yang sangat manis dan di dalamnya banyak kekayaan hati yang kita dapatkan. Apa sih yang dicapai oleh manusia ketika mendengarkan syama'il Nabi apa? Bisakah manusia akan bisa menggapai dan mencapai semua sifat Nabi? Enggak ada, saudara. Enggak akan bisa, saudara. Coba kalau anda renungi bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi Beliau membuat maulid menerangkan tentang mi'rajnya Nabi wa asyrafil ladzi ikhtassallahu bi asyraf asyraf rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril rasul ceritakan bagaimana di langit pertama di langit kedua bagaimana penghormatan para nabi kepada beliau bagaimana para malaikat Allah bagaimana Allah menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu hal yang sangat istimewa kemudian bagaimana dengan fasal yang berikutnya dan ini adalah sangat-sangat indah. Ini adalah sangat hebat. Diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya menghibur hati-hati orang, orang yang rindu kepada Nabi. Wahaitu tasharrafatil asma' bi akhbari hadal habibil mahbub. Diceritakan bagaimana bentuk Nabi, bagaimana ketampanan Nabi, bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Tapi itu semuanya saudara hanya untuk Nabi dan tidak bisa untuk selain Nabi. Kesempurnaan itu hanya diberikan kepada Nabi. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Mana mungkin manusia akan meniru ketampanan Nabi? Mana mungkin manusia akan meniru dari kebudayaan Nabi? Itu hanya diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dapat diambil bagian oleh manusia untuk ditiru, untuk diikuti, untuk dijejaki. Apa itu akhlak beliau? Akhlak, akhlak beliau adalah amal beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bagaimana Nabi mengajarkan akhlak ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" "Ya Rasulullah, pegawai kami kalau salah, pembantu kami kalau salah, berapa kali kita akan memaafkan dia setiap harinya?" Nabi diam. Orang ini tanya lagi, Kemudian Nabi SAW menyatakan di yang ketiga, "Ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah dia. Di setiap harinya kalau bisa 70 kali. Artinya jadilah orang yang memaafkan. Apalagi orang tadi itu adalah orang yang lemah. Jangan-jangan dia tadi itu orang yang sudah kepepet kehidupannya, bekerja dengan sakit yang memaksakan diri dan akhirnya semakin parah karena pekerjaannya terlalu besar. Karena itu perhatikan bagaimana khadim, bagaimana pelayan kamu, bagaimana pegawai kamu ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan dia memerlukan pertolongan, maka cepat-cepat kamu tolong dan kamu ringankan pekerjaannya. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik kecil masih kecil beliau dibawa oleh ibunya dibawa oleh ibunya Anas bin Malik kemudian ibu tadi menawarkan ya Rasul ini khadimak ini pelayan anda ya Rasul dia tidak menjadi rugi anaknya ketika menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak buah hatinya diserahkan sama Nabi untuk dijadikan pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini agilah, ini perempuan yang hebat, saudara. Ternyata manusia akan menjadi hebat kalau dia banyak mengambil daripada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau dia mendapatkan keuntungan banyak daripada Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya bagaimana Anas? Anas menyatakan Ma syamimtu syai'an ambaran gat wala miskan gat wala syai'an gat atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Belum pernah aku mencium minyak wangi mesik apapun yang lebih harum daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala masastu diba syai'an qad dibajan wala hariran al yanamassan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku menyentuh sutra atau kain apapun yang lebih halus daripada Rasulullah alaihi wa alihi wasallam. Satu saat kemudian Dikatakan oleh orang yang mendengarkan keterangan Anas bin Malik tadi itu, "Wahai Anas, ka'annaka tantur ila Rasulullah sallam wa ka'annaka tasma'u ila naghamatihi." Faqala bala wallahi inni la arju an algahu yaumal qiyamah. Fa'agul ya Rasulullah huwaidimuk. Anas anda menceritakan ini seakan-akan melihat Nabi. Saking Anas tadi itu meresapi bagaimana ketika dia menceritakan keindahan Nabi. Anas, seakan-akan kamu tadi itu mendengarkan langsung suara Nabi. Kata Anas, demi Allah, itu harapanku. Dan itu yang aku harapkan nanti di hari kiamat, aku bertemu dengan Nabi. Dan aku kenalkan diriku, ya Rasul, pelayan kecilmu Ingat di atas dunia dulu ya Rasulullah SAW. Bagaimana dia merasa mulia ketika dikatakan pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan titel, saudara. Bukan bukan pangkat, bukan sebutan-sebutan yang banyak khayalat itu semuanya tapi khadimuka ya Rasulullah khuwaidimuka ya Rasulullah pelayan kecil anda masih ingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau berkata apa? Gal khadamtuhu asyara sinin bil Madinah. Wa ana gulam. Laisa kullu amri kama yashtahi sahibi an yakun. Ma gala li fiha uffin. Wala gala li lima fa'alta hadha wa alla fa'alta hadha. Kata Anas, aku berkhidmat sama Nabi 10 tahun kata Anas. Waktu itu di kota Madinah. Dan aku waktu itu masih kecil. Semua perbuatanku bukan semuanya disenangi oleh Nabi. Karena aku kecil. Mungkin banyak yang tidak disenangi oleh Nabi. Tapi belum pernah Nabi SAW berkata dengan perkataan yang menyinggung perasaanku. Sekalipun aku masih kecil. Sekalipun aku sebagai pelayan beliau. Belum pernah Nabi SAW menegur. Anas, kenapa kamu melakukan ini? Belum pernah Nabi menyatakan, Anas lakukanlah ini. Kenapa? Karena makarimul akhlak, karena akhlak Nabi yang begitu luhur. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu, hendaknya manusia di dalam mendengarkan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hendaknya dia tadi itu memperhatikan bagaimana ya Nabi itu bersikap terhadap istri? Bagaimana ya Nabi itu bersikap terhadap pelayan? Bagaimana ya Nabi itu bersikap terhadap keluarga? Bagaimana ya Nabi itu bersikap terhadap masyarakat? Bagi orang yang emosional, banyak emosi, keras kepala, sering marah, kalau dia mau marah, ingat Nabi. Bagaimana Nabi itu menahan marah? sehingga akan bisa meredam kemarahannya. Bagi orang yang sering berhura-hura dalam urusan dunia, bagi orang yang dia tadi itu terbelenggu dengan urusan dunia, kalau beli pakaian yang paling mahal, kalau beli makanan yang paling mahal, yang paling mahal, maka cobalah lihat bagaimana kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan aju'u fa asbir wa asba'u fa ashkur aku yang inginkan ya kenyang untuk syukur kepada Allah juga pernah lapar untuk sabar menaha mendapatkan bahala dari Allah Subhanahu wa taala diceritakan Nabi SAW berkata aradha alayya rabbi azza wa jalla an yaj'alali batha makkah dhahaban Allah menawarkan kepada aku jika aku berkenan untuk menjadikan seluruh pegunungan kota Mekah emas bagiku. Fagultu la ya Rabb. Maka aku jawab, tidak ya Allah. Walakin aj'u yauman wa asba'u yauman. Aku berharap bisa kenyang sehari dan lapar sehari. Fa idza syabi'tu hamituka wa syakartuka. Kalau aku kenyang, aku bisa banyak memujimu dan mensyukurimu. Wa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa da'autuk. Dan jika aku lapar, aku akan memohon juga kepadamu dan aku akan bertabarruk kepadamu. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menangis kepada Rasulullah melihat Nabi begitu banyak menahan lapar. Sampai beliau ditegur oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak?" Ya Rasul, kenapa enggak Anda minta makan kepada Allah? Nabi Isa aja ketika minta diturunkan jamuan dari langit diturunkan oleh Allah, apalagi kekasihnya Muhammad. Tapi beliau menjawab, "Ya Aisyah, lau sa'altu rabbi an yusayyira li jibala Makkah dhahaban haitsu syi'tu la ajraha li haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau seandainya aku mohon kepada Allah dimanapun aku berada, kota Mekah untuk jadi emas akan jadi emas. Walakinni ikhtartu fagrad dunya ala ghinaha. Waju'ud dunya ala shiba'iha Aku memang senang Aisyah hidup dalam keadaan miskin di dunia daripada kaya. Pilihanku itu Aisyah. Pilihanku aku sering lapar ini Aisyah. Bukan karena aku tidak bisa memohon kepada Allah dan Allah tidak akan meng mengijabai. Allah sudah menawarkan aku pilih tidak. Wahai Aisyah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ja'at Fatimah ridwanullah alaiha bi kisra khubus ila Rasulullah SAW. Datang Siti Fatimah dengan membawa satu potong roti kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagal mahadil Kisra, Maka Nabi menyatakan, ini potong roti apa? Apa istimewanya ini roti wahai Fatimah? Roti apa ini? Galat gursun khabastuhu walam tatib nafsi hatta ataituka minhu bihadil kisra. Ini adalah buatan aku sendiri wahai ayahku. Aku tidak bisa makan sehingga aku ingin melihat Anda memakannya terlebih dahulu wahai ayahku. Faqala Rasulullah SAW Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu talatati ayyam. Wahai Fatimah, ini adalah makanan pertama yang masuk dalam perut ayahmu semenjak tiga hari sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam karena itu cobalah jika ada permasalahan di antara kamu mungkin istrinya pelayannya terlambat memberikan makan jangan langsung mencaci-caci jangan langsung emosi Jangan langsung kamu berubah wajahnya yang berseri-seri menjadi wajah yang suram. Kadang-kadang penampilannya seperti iblis, seperti syaitan. Melaknat sana, melaknat sini, mencaci sana, mencaci sini. Tidakkah kamu setelah dibacakan sirah Nabi ini, dibacakan maulid Nabi ini, sejarah Nabi ini, kamu ambil sifatnya Nabi Muhammad? Tidakkah kamu mengambil perangai beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah bukan seluruh perangai Nabi, ini kecil saudara. Yang diceritakan ini hanya sebagian, lebih daripada itu pernah saudara. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy Bagaimana ketika Nabi ada di samping Ka'bah kemudian Nabi diikat dengan serban dan ditarik sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hatta kadat ainahu takhrujan saking Nabi SAW tidak bernafas sampai ibarat matanya akan keluar kemudian datang Sina ubakar melemparkan orang itu sambil menyatakan ala taqtuluna rajulan yagulu rabbi Allah apakah kamu akan membunuh seseorang hanya karena dia menyatakan Tuhanku hanya Allah Begitulah Nabi SAW. Ada di Tagif Taif. Bagaimana ketika beliau dilempari batu. Bahkan bukan bukan hanya itu. Mereka sambil mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi. Eh si gila, si gila, majnun, majnun. Bukan hanya orang-orang besarnya. Anak kecilnya pun ikut melempari beliau. Bagaimana akhlak beliau? Apakah membalas mencaci? Tapi beliau menyatakan Allah mahdi gaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Ya Allah beri hidayat mereka kaumku karena mereka adalah orang yang tidak berilmu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam Inilah Nabi Muhammad Inilah datuk kamu Muhammad Inilah pemberi syafaatmu Muhammad Inilah kekasih kamu Muhammad Inilah penghening matamu Muhammad Inilah jalur kamu tidak ada jalur bagi manusia untuk masuk ke dalam kehidupan dunia yang sejahtera dan kebahagiaan akhirat kecuali lewat jalurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin manusia akan bahagia kalau di barzakh kecuali dia ditolong oleh Nabi Muhammad. Saudara. Siapa yang akan menolong kita kalau kita dalam kubur? Siapa yang akan menolong kita kalau kita ada di mahsyar? Tidak akan bisa manusia akan dirahmati Allah kecuali mendapatkan rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mendapatkan syafaat dan rahmat Nabi, maka dia layak untuk disiksa di neraka Hawiyah. Nauzubillah min dalik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fa amma in kana minal mugarrabin faruhun wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang dekat kepada Allah maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan rizki yang sangat luar biasa dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin manusia akan menikmati surga, mendapatkan ketenangan jiwa? Itu semuanya tidak akan dibatkan kecuali biwasitat Muhammad, melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melewati Nabi Muhammad? Ya harus mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini ngumpulkan kita semuanya. Bukan hanya sekedar kumpul, tapi di sini kita diingatkan bagaimana kebesaran beliau, akhlak beliau supaya kita bisa mengikuti jejak beliau semampu kita. Supaya kita bisa berbuat baik semampu kita tapi janganlah kita asal mengambil begitu saja. Tapi ambillah dari guru yang tepat. Jangan ilmu liar, ilmu dari majalah, ilmu dari YouTube, ilmu dari internet, tapi dari guru yang tepat yang punya sanat ilmu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat. Para sahabat dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan yang sempurna. Beliau menyatakan apa? Sallu kama raaitumuni salli. Salatlah kamu seperti aku salat. Sahabat mengajarkan tabi'in juga begitu, salat seperti aku. Terus demikian sirah, perjalanan hidup, akhlak, perbuatan cari dari orang-orang yang meniru Rasulullah. Walhamdulillah tarikh kita, datuk-datuk kita al-alawiyin khususnya Bagaimana mereka mengikuti sirah datuknya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mau ragu apa anda? Kemudian anda mau cari ilmu-ilmu yang liar. Yang nggak tahu jeluntrungnya dari siapa. Cari orang-orang panutan-panutan liar. Min huwa. Wada jaddukum. Wada abukum. Datuk kamu sendiri. Ayah kamu sendiri. Yang mengambil tetesan itu sampai Nabi SAW. Anda tinggalkan kemudian cari yang baru-baru yang dipropagandakan oleh wartawan yang dimasukkan televisi la abadan sebutu ala tariqatkum tetap ikuti tariqahnya kamu ini ini ilmu dikawal sampai kepada kita ini tariqah dikawal sampai kepada kita dan yang mengawal ini adalah aktab orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian rahmati oleh Allah ini nasihat-nasihat adalah ibarat awan yang membawa air hujan untuk kita. Menghujani hati kita sehingga subur hati kita. Tahukah Anda setelah diceritakan, dinasihatkan demikian, apa tugas kita? Bentuk itu dalam praktek kehidupan Anda. Bentuk itu semuanya. Koreksi diri Anda. Kalau tidak persis, ya menyesallah kemudian tuntut diri Anda untuk menjadi orang yang baik, berakhlak yang baik semenjak sekarang. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang berbahaya ya. Dikatakan man Ada beberapa orang hadir majelisnya Nabi. Dengarkan ceramah-ceramah, sarahan-sarahan Nabi. Hatta idza kharaju min indik Qalu alladziina utul ilma madza qala anifa. Ternyata keluar dari majelis eh dia mengejek kepada temannya. Padahal temannya ini adalah orang yang dikasih ilmu yang manfaat. Ulama ushahaba yang maksud ngomong apa tadi itu dia? Muhammad, masa kita diajarkan begini? Masa kita begini, masa begitu? Bagaimana nasibnya? Kalau orang mempunyai sifat yang demikian tidak menghargai Nabi Muhammad, tidak mengambil intisari daripada akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana nasibnya? Ulaikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah dan mereka akan menjadi buta dan tuli nanti di hari kiamat. Atau buta dan tuli karena dia tidak akan bisa Allah tampakkan hak dalam pandangan matanya dan Allah tidak akan sampaikan kebenaran pada telinganya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Tapi insya Allah kita berhusnudzon. Kita digerakkan hati kita kumpul ada di majlis ini untuk Nabi. Lau lam turid nailama arju wa atrubuhu min faidi judika malaham tani talabah. Kita berharap ya Allah, enggak mungkin engkau mengumpulkan kami ada di sini ya Allah. Di malam hari ini, di tengah malam ini berangkat dari rumah kemudian kami baca maulid dan mohon bersama kemudian kamu tidak akan mengijabahi doa kita nggak mungkin Allah tidak akan menciptakan kita sia-sia insya Allah semua akan sampaikan semua hajatnya insya Allah bikudratillah tapi yang jelas ini majelis adalah bukan hanya sekedar kumpul tapi disinilah ada keberuntungan disinilah ada faedah disinilah ada barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat itu semuanya bubar dan majlis ini mendapatkan faedah akan berubah semua akhlak kita, akan bersih hati kita dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan dengan Nabi di Muhammad. Ni'mah hati kita bersatu sekarang Alhamdulillah luar biasa berkat Nabi hati kita semuanya terbuka mendengarkan nasihat ini semuanya ini adalah semuanya adalah nikmah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hati kita semuanya menerima benarkan gitu hati kita semuanya insya Allah akan menerima semua nasihat-nasihat ini dan kita tinggal berharap mudah-mudahan kita bisa melakukan mengamalkan apa yang kita dengarkan tadi itu dan tidak ada yang menyemilikan majelis seperti ini tidak ada orang yang tidak menerima nasihat ini kecuali hilang cahaya iman dalam hatinya naudzubillah min dalik hadirin sekalian rahmati Allah semoga insyaallah kalam ini akan bisa menjadi obat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan cinta Nabi dalam hati kita lebih daripada segala-galanya dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang bukan hanya cinta kepada beliau tapi dicintai oleh beliau bukan hanya senang kepada beliau tapi disenangi oleh oleh beliau bukan hanya sekedar menjadi orang bahagia dengan beliau tapi membahagiakan hati beliau bukan hanya sekedar yang membanggakan beliau tapi juga dibanggakan oleh beliau amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa sallallahu wa sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah